Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna Wa yardha Wa ashadu an la Illallah wahdahu La sharika Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanil kiram Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitab Was Sunnah Pada pertemuan yang terakhir Kita masih dalam pembahasan Mubtilatus Salah Pembatal-pembatal salat Telah kita baca pembatal-pembatal sholat <clears throat> Di antaranya Yang pertama adalah Pembatal-pembatal toharoh eh, Semua yang membatalkan toharoh Maka itu membatalkan sholat Karena toharoh merupakan syarat sahnya sholat Kemudian yang kedua tertawa dengan bersuara ya. ini membatalkan sholat kemudian yang ketiga al-kalamu amdan li ghairi maslahati sholat berbicara dengan sengaja ya. tanpa ada kemaslahatan di dalam sholat ya. Kemudian yang keempat Mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbil aswad baina yaday al musalli duna maudhi sujudi. Lewatnya wanita yang dewasa atau lewatnya keledai atau lewatnya anjing hitam di depan orang yang sedang sholat. Hmm. Kemudian <clears throat> yang selanjutnya kita lanjutkan ya. Al-khamisah yang kelima dari pembatal-pembatal solat adalah kasyful aurati amdan. Terbukanya aurat secara sengaja lima taqaddama fi syurut sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan syarat-syarat sahnya solat bahwa di antara syarat sahnya solat adalah menutup aurat dan sudah kita bahas tentang mana aurat laki-laki mana aurat perempuan yang harus ditutup ya. Sudah kita bahas pada pembahasan syarat-syarat sholat Maka terbukanya aurat secara sengaja Itu merupakan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal sholat Adapun tanpa sengaja Enggak sengaja tertiup angin misalkan eh? atau anak-anak eh, memegang kemudian terlepas ya. Nah. Atau yang semisalnya nggak sengaja Maka Dirinci Apabila Lama kejadiannya lama dibiarkan ya. nggak sengaja tertiup angin lama tetapi dibiarkan eh, tidak segera menutupnya eh, dibiarkan terbuka maka sholatnya batilah apabila lama terbuka dan tidak segera ditutup. Padahal dia sadar. Maka sholatnya batal. Adapun apabila dia langsung menutupnya ketika tertiup angin, dia langsung tutup. Nah, ketika terbuka, ya, merosot misalkan, dia langsung angkat. Iya. Maka tidak membatalkan sholatnya. Iya. Jika langsung dia tutup dengan cepat. Iya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya jika terbukanya tidak sengaja dan dia cepat e, mengembalikan e, kain yang terbuka tersebut atau baju yang terbuka tersebut ya dia cepat menutup auratnya kembali maka tidak batal sholatnya ya, dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala Adapun jika lama dibiarkan, nggak langsung ditutup, ya, dibiarkan begitu saja, maka sholatnya batal. Karena menutup aurat termasuk syarat sahnya sholat. Adapun kalau sengaja, nggak ada rincian. Ya, sengaja membuka aurat dalam sholat batal sholatnya. Ya. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Mahfum ya? Bedakan antara yang sengaja dengan yang tidak sengaja. Kalau yang tidak eh, kalau yang sengaja maka batal mutlak. Ya. Kalau yang tidak sengaja maka dirinci. Kalau lama enggak segera ditutup maka batal sholatnya tapi kalau segera ditutup ya, Maka sholatnya masih sah Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al uthaymin rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya Asadisa yang keenam istidbarul kiblati membelakangi kiblat ini membatalkan sholat. Mengapa? Lian nastik balaha syartun hati sholat. Karena menghadap ke arah kiblat itu adalah syarat sahnya sholat. Ya. Sebagaimana pembahasan dalam pembahasan yang sudah berlalu tentang syarat-syarat sahnya sholat. Bahwasanya menghadap ke arah kiblat termasuk syarat sahnya sholat. Sehingga sebaliknya membelakangi kiblat ini merupakan pembatal-pembatal sholat. Ya. Namun menghadap ke arah kiblat itu sebagai syarat sahnya sholat. Naam kecuali dalam dua kondisi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama apa? Sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Maka boleh menghadap ke arah mana saja. Yang kedua, ketika sholat khauf. Nah, ketika melakukan sholat khauf boleh menghadap ke arah mana saja, tergantung musuh dari mana ya, arahnya. Taib. <clears throat> Kemudian bagaimana kalau yanharif 'anil qiblati yasiron? Nah. apa? Menceng. Hah? Apa bahasanya menceng? Hmm? Serong. Serong dari kiblat yasiron sedikit. nggak pas plek maksudnya. Ya. Mungkin agak serong dia. Nah, baik ke kanan atau ke kiri ya. Serongnya. Miringnya. Hmm. As-sahih dalam masalah ini ya, Apabila serongnya sedikit ya, Atau miringnya sedikit dari arah kiblat ya, Tidak sampai membelakangi kiblat ya Hanya serong sedikit dari arah kiblat Naam Maka Sholatnya Sah Nah Bahkan sebagian mengatakan tidak wajib mengulangi sholatnya jika dia tahu kalau itu agak miring. Ya. Tidak wajib mengulangi sholatnya bahkan sebagian mengatakan bil ijma. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan inin harafa inhirafan yasiran fala ara alaihi al-i'adah. Wa in harafa inhirafan shadidan fa ara alaihi al-i'adah kana fil waqt. Apabila serongnya sedikit ya, maka aku berpendapat tidak wajib mengulangi sholat. Ya. Artinya sholatnya sah Dan apabila serongnya itu parah ya, Banyak ya, Maka aku berpendapat wajib bagi dia untuk mengulangi sholat nah. Di waktu itu juga Juga ada faidah dari Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarh Sunnah. Beliau mengatakan amma idza bana annahu kana munharifan yumnatan aw yusratan wal jihatu wahidah fala i'adata alaihi bil ittifaq Apabila jelas Atau dia tahu bahwasannya Dia telah serong Ke kanan atau ke kiri ya, Sedikit ya. Sedangkan arahnya satu Arahnya satu Hanya dia serong nah, Mungkin begini ya Atau begitu Serong Falai adata alaihi bil tifak maka tidak wajib mengulangi sholat bil tifak dengan kesepakatan para ulama. Kemudian asabi'ah yang ketujuh. Itisalu najasati bil musalli ma'al ilmi biha wa tadhakkuriha idza lam yuzilha fil hal. Yang ketujuh, di antara pembatal salat adalah menempelnya najis pada orang yang sedang sholat. baik pada sendalnya misalkan. Ma'al ilmi biha dan dia tahu ada najis menempel. Watadzakuriha dan dia sadar, tahu dan sadar, ingat bahwasanya menempelnya najis pada orang yang sedang sholat membatalkan sholat. Iza lam yuzilha filhal Apabila dia tidak menghilangkannya ketika itu juga. Apabila dia tidak menghilangkannya ketika itu juga. Jadi menempelnya najis pada orang yang sedang sholat dalam keadaan dia tahu dan sadar apabila dia tidak menghilangkannya. Ya, atau tidak melepasnya ya filhal ketika itu juga kalau dia langsung melepasnya ketika itu juga maka sholatnya tetap sah misalkan sholat pakai sendal nah pas ruku tahu oh sendalnya ada najisnya nih ya maka dia langsung lepas sendalnya nah, langsung dilepas sendalnya Taib <clears throat> Atau dia sholat pakai sajadah ya. Sholat pakai sajadah Di pertengahan sholat dia sadar Bahwasanya Anaknya pernah kencing di situ misalkan Belum dicuci Maka dia langsung e, Berpindah dari tempat itu ya, Selangkah atau dua langkah ya, Atau dia geser sajadahnya itu ya. dan dia sholat di atas lantai. Nah, al-muhim jika dia tahu ada najis yang menempel baik pada uh, tempat sholatnya, pakaiannya, ya. maka jika dia ingat dan tahu, kemudian dia langsung menghilangkannya, maka boleh dia melanjutkan sholatnya. Sholatnya tetap sah. Kemudian asa asaminah ya, yang kedelapan ya. Yang kedelapan dari pembatal-pembatal salat adalah tarku ruknin min arkaniha au syarti min syurutiha amdan biduni uzrin. Meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat atau meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya salat biduni uzrin tanpa uzur ya. dengan sengaja dan tanpa uzur maka ini membatalkan solat ya. meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun solat atau meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya solat dengan sengaja tanpa uzur ya. maka ini membatalkan solat Kemudian at-tasi'ah yang kesembilan. Al-amalul kathiri min ghairi jinsiha li ghairi daruratin kal akli wasyurbi amdan. Yang kesembilan adalah al-amalul kathir gerakan yang banyak. Nah. Min ghairi jinsiha dari selain jenis gerakan solat. dari selain jenis gerakan sholat li ghairi darurah tanpa ada darurat kalau ada darurat boleh namun ini tanpa ada darurat nah, al amalul katsir gerakan yang banyak min ghairi jinsiha yang bukan dari gerakan jenis sholat ya, yang bukan dari jenis gerakan sholat ya, li darurah tanpa ada darurat Kalakli ya. kal akli dan amdan kemudian dicontohkan seperti makan dan minum secara sengaja ya. ini contohnya saja dan gerakan-gerakan yang lain tentunya ya. Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala lahu kalamun nafis fi kitabihi Fatawa Arkanil Islam Al Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala <clears throat> di dalam kitabnya Fatawa Arkanil Islam ya Beliau membawakan ucapan yang bagus ya, tentang masalah ini. Beliau mengatakan innal harakata fis salati tanqasimu ila khamsati aqsam. Ya, sungguhnya gerakan di dalam sholat itu terbagi menjadi lima macam. Gerakan di dalam sholat terbagi menjadi lima macam. Harokatun wajibatun wa harakatun masnunatun wa harakatun makruhatun. Ini kalau isti, istinafiyah. Tapi kalau mau atof ke sebelumnya berarti harokatin wajibatin. Wa harakatin masnunatin wa harakatin makruhatin. Wa harakatin muharramatin wa harakatin jaizatin. Gerakan yang wajib gerakan yang sunnah, gerakan yang makruh, gerakan yang haram dan gerakan yang boleh. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang boleh. Amal harakatul wajibah fahiyallati yatawakaf 'alaiha fi'lu wajibin fis salah. Adapun gerakan yang wajib adalah gerakan yang na'am yatawakaf 'alaiha fi'lu wajibin fi shalah. Gerakan yang tergantung padanya ya, gerakan yang wajib di dalam sholat. Apabila gerakan yang wajib dalam sholat ini tergantung padanya, ya, maka gerakan tersebut naam hukumnya menjadi wajib. Misal contohnya, mislu an yaqumal insan yusolli thumma yadhkur annahu ala ghatratihi najasah. Fahina idzin yata'ayyan alaihi an yakhla'a hadhihi al-ghitrah. Aman al-ghitrah? Dusami. Seseorang berdiri sholat. Kemudian dia ingat bahwasannya pada ritrohnya Alam ini mungkin apa ini sesuatu yang dipakai ya. Dia ingat di dalam ritrohnya itu ada najisnya. Maka ketika itu juga dia wajib bergerak eh, Wajib bergerak untuk mencabut gitrohnya yang terdapat padanya najis Ya nah. Kalau tadi kita contohkan sendal ya nah. Harus sadar Sendalnya ada najis Maka apa? Dia langsung lepas nah, Gerakan ini, ini gerakan kan gerakan melepas sendal atau kalau najisnya dari sejadahnya otomatis gerakan e, dia berpindah dari sajadah tersebut atau dia melempar sajadah tersebut ke tempat yang lain ya. Ini kan gerakan nih. Nah, maka gerakan yang seperti ini hukumnya wajib. Nah, karena gerakan yang e, kewajiban sholat tergantung padanya. Gerakan yang kewajiban sholat tergantung kepadanya. Maka gerakan tersebut hukumnya menjadi wajib. Oh, lama lagi gitu ini. Kemudian dalilnya kata Syekh Wa hadhihi harakatun wajibatun wa dalilu dzalik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yusalli fa akhbarahu anna fi'an alaihi qadaran. Fayakh fa khala'ahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asna'is shalah wa madha fi salati Wa hadhihi harakatun wajibah. Dalilnya adalah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang sholat kemudian datang Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwasannya pada sendal beliau ada najisnya. Jadi diberitahu oleh Jibril bahwasanya dalam sendal beliau ada najisnya. Ketika beliau dikasih tahu oleh Jibril bahwasanya sendalnya ada najisnya, maka beliau segera melepas kedua sendalnya. Ya, di tengah-tengah sholat ini. Kemudian beliau lanjut sholatnya sampai selesai dan gerakan melepas sendal nah ini gerakan yang wajib hukumnya Kemudian wa amal harakatul masnunah, adapun gerakan yang sunnah fahiya an yatawaqqafa 'alaiha kamalus shalah mislu dunu fis shaff. Idzan fatahat al-furjah. Fadana al-insanu ila jarihi lisaddi hadhihi al-furjah. Fa inna hadhihi sunnatun fayakunu hadzal fi'lu masnunan. Adapun harokah yang gerakan yang sifatnya sunnah ya, adalah gerakan yang kesempurnaan solat itu tergantung padanya. Gerakan yang kesempurnaan solat tergantung padanya. Contohnya adalah mendekat ke sof apabila softnya e, sofnya terjadi kekosongan. Iya. Maka seseorang dia mendekat ke teman yang ada di sampingnya iya, atau maju ke depan iya, untuk mengisi sof yang kosong. Naam, maka ini harokahnya gerakannya dikatakan sebagai gerakan yang sunnah. Taib. Namun tentunya ini apa? E, jika memilih pendapat yang bahwasannya eh, merapatkan soft ya atau mengisi soft yang kosong itu hukumnya sunnah maka dihukumi gerakannya sun sunnah tapi kalau yang berpendapat bahwasannya merapatkan soft dan mengisi yang kosong ya dalam soft itu hukumnya wajib ya, maka dia berpendapat gerakan tersebut hukumnya wah wajib juga. Baik. Karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum." Ya. Suddul khalal, ya. Nah. Isi yang kosong. Jangan biarkan ada tempat yang kosong untuk syaitan. Iya. Jangan, ini larangan. Iya. Dan juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asal dari perintah dari beliau ya, hukumnya adalah wajib. Nah. Jadi tergantung dia berpendapat apa dalam hukum tersebut. Ya. kalau berpendapat wajib maka gerakannya hukumnya wajib. Gerakan mengisi sop yang kosong ya atau pindah ke kiri atau ke kanan ya untuk mengisi sop yang kosong. Nah. Kemudian wa amal harokatul makruhah fahiyal harokatul latilah la hajata ilah ilaiha Wala la tata'allaqu bi takmilis shalah amal harakataib. Ah, Adapun gerakan yang makruh adalah gerakan yang la ilaiha, gerakan yang tidak perlu. Ya. Gerakan yang tidak perlu. Wala tata'allaq bitakmilis sholat dan tidak berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Gerakan yang nggak perlu. Makruh. Apa contohnya? Al-Muhim gerakan laha jata ilaiha. Gerakan yang tidak perlu dan tidak berkaitan dengan kesempurnaan sholat maka ini hukumnya makruh ya. kalau sedikit ya kalau gerakannya sedikit kalau gerakannya banyak apa tadi hukumnya membatalkan al amalul kathir gerakan yang banyak nah. selain dari jenis gerakan sholat kemudian yang keberapa Amal harakatul muharrama fahiyal harakatul kathiratul mutawaliyatu. Adapun gerakan yang haram ya, yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak yang berturut-turut. Ya, gerakan yang banyak dan berturut-turut tanpa ada hajat Adapun kalau ada hajat, enam tidak membatalkan. Nah, tidak membatalkan. Mislu an yakuna al-insan wa huwa qa'imun ya'bath wa huwa raki' ya'bath wa huwa sajid ya'bath wa huwa jalis ya'bath hatta as-salah an hayatiha. al harakatul muharramah. Contohnya orang yang dia sholat berdiri ya. Ketika berdiri main-main ya. Nah, gerak sana gerak sini. Ketika dia ruku juga ya'bas, main-main ya. Ketika dia sujud juga ya'bas main-main. Ketika dia duduk ya, di antara dua sujud misalkan juga ya'bas main-main. Ya. Hatta sampai nah, keluar dari kondisi atau eh, hayah sholah. Ya. Hatta tukhrij as-sholah atau takhruj as tuh an hayatiha sampai solat itu keluar dari hayahnya ya. dari apa keadaannya ya. seolah-olah orang melihat dia sedang tidak sholat ya. karena main-main banyak gerakannya yang tidak perlu Maka ini harokatul muharrama Ini harokat atau gerakan yang muharram Li'annaha tubdilu sholah karena membatalkan sholat Wa amal harakatul mubahah Adapun yang terakhir Gerakan yang boleh Jaiz Jaizah atau mubahah Fahiyya ma'ada zalik Yaitu gerakan yang selain empat itu Gerakan yang selain empat tadi Maka itu gerakan yang jaiz boleh nah misal an tashtagil al-insan atau tusghil al-insan hikkatan fayahak hakka yahku fayahukkuha misalkan seseorang gatel ya, gatel badannya di mana ya kemudian dia menggaruknya ini apa jaizah boleh Aw tanzilu ghatratuhu ila ainihi, ala ainihi, fayarfa'uhuma. Ghatrah mungkin tutup kepala ya. Kayaknya. Nah. Imamahnya misalkan. Atau imamahnya jatuh ke matanya misalkan, menutupi matanya. Ya. Maka dia apa? Mengangkatnya. Mengangkat penutup kepalanya. Nah. Ini gerakan yang mubah, boleh. Fahadihi minal harakatil mubahah. Au yasta'zinuhu insanun fayarfa'a yadayhi wa ya'dhana Fahadihi minal harakatil mubahah. Atau ketika dia sholat ada orang minta izin ke dia. Ya. Kemudian dia mengangkat tangannya isyarat. Isyarat boleh, silahkan. Ya. Maka yang seperti ini harokat mubahah gerakan yang boleh. Nah, sekedar isyarat boleh. Ya. Nah. Taib. <clears throat> Seperti juga apa? E, ketika sholat sambil menggendong anaknya. Ini harokah yang mubahah, harokah yang boleh. jaisah. Ya, otomatis ketika dia uh, eh, ruku, dia harus simpan anaknya dulu. Panggil dari ruku, diangkat lagi. Ini kan gerakan semuanya. Ya. Ini gerakan yang mubahah boleh. Hmm. Tapi lebih lengkapnya bisa dilihat dalam fatwa warganil Islam. Kemudian al-asyirah yang ke-10 sedikit lagi ya. Dari pembatal-pembatal salat adalah al-istinadu li ghairi uzrin li'an al-qiyamah syaratun li sihatiha. Menyandar ya, tanpa uzur. Kalau ada uzur lain lagi ceritanya. Ini dia bersandar ketika sholat tanpa uzur. Ya, makanya membatalkan sholat. Nyandar di tembok misalkan ya. Nah, tanpa uzur. Ini membatalkan sholat. Kenapa? Karena al-qiyam berdiri itu, berdiri, ya, tanpa bersandar itu merupakan syarat sahnya sholat. Sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya dalam pembahasan syurutus sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Kemudian yang ke-11 Al-Hadiyata Asyar Ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin Sengaja menambah Rukun yang berupa gerakan sholat Sengaja menambah salah satu rukun sholat yang berupa gerakan Sengaja menambah salah satu rukun solat yang berupa gerakan Kaziyadati ruku wa sujud Seperti dia menambah ruku dan menambah sujud Ya, Satu rakaat rukunya dua kali misalkan Dia tambah supaya uh, lebih banyak pahalanya mungkin ya. Dia tambah sengaja Maka apa batal solatnya? Atau dia nambah sujud tiga kali ya. Batal solatnya? li'annahu yukhillu bihayatiha karena ini merusak e, keadaan salat ya. merusak kondisi salat yang sebenarnya fatabtul ijma'an maka salatnya batal ijma'an berdasarkan ijma' sepakatan para ulama kemudian asaniyata asyar yang ke-12 Ta'ammudu taqdimi ba'dil arkan ala ba'd. Sengaja mendahulukan sebagian rukun solat dari sebagian rukun yang lain. Ya. Sengaja mendahulukan sebagian rukun solat dari sebagian rukun yang lain. Ya. Misalkan dia sengaja mendahulukan sujud ya, sebelum ruku. Sebelum ruku sujud dulu dia ya. Maka apa? Ini sengaja Maka membatalkan sholat Liana tertibah ruknun kama taqaddama Kenapa? Karena tertib di dalam sholat ya, Itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat nah, Dia bertakbir Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah Kemudian setelah itu dia ruku Kemudian setelah itu dia bangkit dari ruku Ya, ya tidak kemudian dia baru sujud bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit lagi. Tertib dari awal sampai akhir tadi ya, itu merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Ketika dia mendahulukan yang eh, terakhir ya, dari yang sebelumnya ya, misalkan dia sujud dulu sebelum ruku, maka ini membatalkan salat. Kemudian yang ke-13, ta'ammudus salam qabla itmamiha, sengaja salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum sempurnanya sholat, belum sempurna sholat. Nah, ya, Taib. Baru duduk, ya. tahiyat terakhir baru duduk dia, langsung salam, ya. langsung langsung salam. Taib. <clears throat> dia salam sengaja sebelum sempurnanya sholat. Maka ini membatalkan sholat. Kemudian eh, Ar-Rabi'ata Ashar yang ke-14. Ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah. ay qira'atil Fatihah li'annaha ruknun. Sengaja merubah makna dalam bacaan. Sengaja merubah makna dalam bacaan yaitu dalam membaca surat Al-Fatihah. Pakai lafaz yang lain. Maka ini membatalkan sholat Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat Seperti contohnya apa misalkan hmm? Alhamdulillahirrabbilalamin ar rahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia rubah nak na'buduka wa nasta'inuka misalkan. Ya. Nah, mestinya iyyaka na'budu. budu, nah, Jadi maf'ulnya didahulukan. Nah, iyyaka budu, wa iyyaka nasta'in. Kalau dia rubah menjadi na'buduka wa nasta'inuka ya. Misalkan maka ini merubah taib e, eh, lafat dalam bacaan Al-Fatihah ya sehingga juga merubah makna ya. maka ini membatalkan sholat karena apa bacaan al-fatihah termasuk rukun dari rukun-rukun sholat beda ya iya budu dengan nak buduka itu beda iya budu artinya hanya kepada engkau kami beribadah atau kami menyembah ya. jadi ada pengkhususan Beda dengan na'buduka, kami menyembahmu. ya. Taib. <clears throat> Kemudian yang terakhir, yang ke-15. Fashun niyati bitaruddud bitaruddudi bil fashi wa bil azmi alaihi li anastidamatan niyati syartun. Yang ke-15 dari pembatal salat adalah fashun niyah menfasah atau meng, apa, memutus niat. Ya. Memutus niat. Dengan apa memutus niat? Dengan taradud bil fashi. Dengan ragu. Ya. Mau diputus atau tidak sholatnya ini ragu nih. Putus nggak? Putus nggak? Putus nggak? Ya. Ragu dia. Au bil azmi alaihi atau dengan tekad bukan dengan ragu lagi ya. udah dengan tekad untuk memutus sholat ya. sudah berniat untuk memutus sholat maka ketika telah melakukan azm tekad kuat untuk memutus sholat maka di saat itu pula sholatnya putus batal ya. kenapa li'anas tidak matanya syartun karena e, bersambungnya niat ya, tidak terputus itu merupakan syarat sahnya sholat. itu harus dari awal sampai awal sholat sampai selesai. Kalau terputus niatnya, nah, dia di tengah sholat berniat memutuskan, ah nah putus sholatnya, ya. atau dia ragu, putus nggak putus nggak putus nggak putus nggak. ya. ini putus sholatnya, ya, alias batal sholatnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang disebutkan dalam kitab ini dari pembatal-pembatal salat ya. Kurang lebihnya ada 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.